Dikatakan di sini Walid bin Mughirah dan As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, Ya Muhammad halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud. Wa nashtarik nahnu wa anta fi amrina kullih. Muhammad, ayo kamu nyembah apa yang kami sembah dan kami juga menyembah apa yang kamu sembah. Kita toleransi lah satu sama lain saling menghargai. Maka turun ayat Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun Katakan wahai orang-orang kafir La a'budu ma ta'budun La a'budu fil hal Aku tidak beribadah fil hal sekarang ini Ma ta'buduna apa yang kamu sembah Minal asnam daripada patung-patung Sekarang aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum dan tidaklah kamu abiduna menjadi penyembah filhal dalam keadaan sekarang ini ma'abudu apa yang aku sembah wa Allah itu Allah. Wala ana abidun dan tidaklah aku abidun menjadi penyembah fil istiqbal di tahun yang akan datang di masa depan ma'abatum apa yang kamu sembah apa yang telah kamu sembah tidak mungkin aku akan menyembah enggak mungkin akan bisa la al atiyah wala hadhihi kan gitu. Wala antum dan tidaklah kamu abiduna menjadi penyembah fil istiqbal di masa yang akan datang ma'abudu apa yang aku sembah. Berarti ini ikhbar dari Allah bahwa mereka yang datang kepada Rasulullah enggak akan beriman. Dan kamu dia akan datang tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Berarti tidak beriman mereka sudah dinas mereka kafir. Itu abad. Alimallahu minhum Allah mengetahui dari mereka annahum la yu'minun. Mereka bukanlah orang yang beriman, tidaklah beriman. Wa itlaq ma 'ala Allah 'ala wajhil mugabalah. Jadi mereka sudah dinyatakan tidak beriman. Ditutup hatinya oleh Allah. Loh. Nabi kan disuruh dakwah. Lah kok seakan-akan ini adalah tanda kunut atau taknid bin rahmatillah seakan-akan mereka enggak berislam ya karena Allah sudah maha mengetahui mereka enggak beriman wa itlaq ma 'ala Allah 'ala wajhil mugabalah dan lafat ma pada Allah itu 'ala wajhil mugabalah karena ma itu adalah untuk yang tidak berakal. Ala wajhil muga bala. Tapi liman yujawiz ma bagi yang tidak bagi yang berakal juga bukan ala wajhil mugabalah ini berarti. Karena ada khilaf ada yang berpendapat ma juga bimakna man. Kan gitu. ma di sini bisa diartikan mausulah bimakna alladhi kalau kita bahasakan gini la abudul ladzi ta'budun wa la antum abidun alladzi a'bud wa la ana abidul ladzi abattum wa la antum abidun alladzi a'bud gitu kalau mausulah ada lagi bimakna al-masdar kalau mana masdar begini, la a'budu ibadatikum wala antum abiduna ibadati wala ana abidun ibadatakum wala antum abiduna ibadati. Kalau mana masdar. Kalau ma ya begitu cara ngartikan. Sebenarnya ada empat agwal di sini. Ada empat akwal ada di sini. Baik. Lakum dinukum waliyadin ada yang membaca walidin. Lakum dinukum waliyadin ada yang membaca walidin. Hah? Untuk linya ada lia, ada li. Dini, din. Gura Usab'a menyatakan din tanpa menjelaskan ya mutakalimnya. Tapi ada yang menyatakan yang menjelaskan waliyadini yaitu Yakub. Hah? Yakub. Taib. Jumhur ulama menyatakan bahwa lakum dinukum waliyadin itu mansuh dengan ayatul harb. Hada gabla an yu'mara bil harbi. Apa ini? Kresek-kresek. Sebelum ada ayat gital. Ayat gital yaitu Uqatilul musyrikina kafah kama yugatilunakum kafah. Ini disebut ayatul harb atau ayatul gital. Hah? Ini disebut ayatul harb atau ayatul gital. Ayat ini ada yang menyatakan mansuh. Inti tanya sama Mbak Inti. Telepon aja. Ayat ini ada yang menyatakan mansuh dengan ayatul qital, ada yang menyatakan tidak mansuh. Ada yang menyatakan ayat ini tidak mansuh. Kenapa? Karena din di sini tidak diartikan agama Islam, tapi diartikan jaza. Lakum dinukum waliyadin, din bermakna jaza. Lakum di lakum jazaa'u a'malikum waliyadin walana wali jazaa'u a'mali. Itu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat ini ada menyatakan lakum dinukum waliyadin itu ada yang mansuh dengan ayatul qital atau ayatul harab. Ada yang menyatakan tidak mansuh, tapi din bermakna al jaza. Lakum dinukum waliyadin ay lakum jaza wa amalikum wali jazai a'mali. Nah. Masih soal? Adapun fadhil daripada ini surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah membandingi dengan seperempat daripada Al-Qur'an dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai sama sahabat Aus ini. faqala ikra inda manakimika qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirik Bacalah ketika kamu tidur qul ya ayyuhal kafirun karena sesungguhnya qul ya ayyuhal kafirun adalah membebaskan kamu daripada kesyirikan